Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd <clears throat> kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi musalla al-ikhlas sendawa rahimani wa rahimakumullah kembali kita ya-, lanjutkan membaca buku Fikhutab uh, eh, Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala <clears throat> Kita akan bah, eh, kita akan baca hadis tentang uh, kisah Juraij. Akhrajahu al-Imam Muslim diriatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Lam yatakallam fil mahdi" Tidaklah berbicara ketika masa kecil Mahdi makna asalnya adalah e, hamparan yang dipakai untuk istirahat atau untuk tidur. Maka tidaklah berbicara fil mahdi di masa kecil ila salah satu kecuali tiga jenis manusia atau tiga orang yaitu Isa putra Maryam kemudian wasahibu Jurejin dan seorang bayi yang ada dalam kisah Juraid. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kisah Juraid. Adalah Juraid seorang abid dan ahli ibadah. Fatakhoda dan dia memiliki sauma'atan semacam langgar atau musola yaitu tempat khusus untuk beribadah. Fakana fiha dan adalah Juret itu berada di dalam tempat ibadahnya. <clears throat> Lalu satu ketika Fa'atadhu datanglah kepada Juret ummuhu ibunya wa yusalli dan dia ketika itu sedang mengerjakan salat. Faqalat lalu ibunya memanggilnya dengan mengatakan, "Hei eh, Juret maka Juret pun bingung. Di dalam hati dia mengatakan, Wahai Rabku, panggilan ibuku, ataukah ku teruskan sholatku. Akhirnya Juret Akbala ya, memilih untuk memperhatikan ala solatihi solatnya dan tidak memperhatikan panggilan ibunya. Ya, padahal solatnya solat sunnah, sedangkan panggilan ibunya statusnya ya, adalah satu hal yang wajib untuk didatangi. <clears throat> Fangsorofat maka pulanglah ibunya. Falam maka naminal ghadi maka esok harinya ibunya kembali datang dan jurat ketika itu juga sedang mengerjakan sholat. Fakolat ibunya mengatakan, hei jurat. Jurat pun kembali bingung dan mengatakan, ya, wahai Rabbku aku pilih panggilan ibuku ataukah sholatku lalu Juret pun memilih untuk akbala perhatian terhadap sholatnya dan pulanglah ibunya Falam maka minal ghati, maka setelah hari yang ketiga, e, ibunya kembali datang ke tempatnya Juret. E, ya, Yusali dan bertepatan lagi tiga hari berturut-turut ketika datang pasti Juret sedang sholat ya, ibunya mengatakan hei Juret fakal kembali Juret pun bimbang ayya rabbi ummi wa sholati wawu bimakna au wa wahirabku ibuku ataukah sholatku ya, salah satu makna wawu terkadang adalah au namun ternyata jurid kembali memilih untuk peduli dan perhatian dengan sholatnya. Akhirnya ya, akhirnya ibunya jurid kemudian mendoakan doa yang jelek untuk anaknya. Doanya adalah Allahumma la tumithu hatta yara ila wujuhil mumisat. Ya Allah janganlah engkau wafatkan juret sampai dia melihat wajah wajah para pelacur. Catatan kaki mumisat hunna azzawani pelaku zina. Fatadzakara Banu Israel maka Bani Israel memperbincangkan jurai dan ibadahnya. Dan ketika itu ada imra'atun bariyun, ada seorang wanita pelacur yang dia yutamasalu bihusniha yutamasal artinya yutrab bihusniha al kecantikannya itu jadikan sebagai standar maka kalau ada orang mau muji seorang wanita maka akan dikatakan dia secantik fulana dia secantik fulana namun fulana itu seorang pelacur Nah, dia jadikan sebagai standar kecantikan ketika itu di di daerah itu. Itu yang dimaksud yuta yutamathal eh, bihusniha cantiknya itu yuta yutamathal jadikan sebagai standar eh, kecantikan wanita. Akhirnya Eh, wanita ini mengatakan jika kalian setuju akan aku goda kalian. Aku akan goda kalian untuk uh, membuktikan benar tidaknya uh, kalau dia adalah seorang ahli ibadah yang sungguh-sungguh ahli ibadah. Qal akhirnya <clears throat> Fata'aradat lahu Akhirnya wanita tersebut pun e, menggoda Juraid. Dia datang, nampaknya dia datang ke tempat ibadahnya Juraid ya, e, dan menggodanya. Falam yaltafit ilaiha. Dan meskipun terdapat datang wanita menggoda, eh, Jurai tidaklah menoleh badannya, artinya tidak peduli. Ayatnya wanita ini mendatangi rakyat laki-laki pengembala. Karena yakwi ila sauma'ati, eh, sauma'atihi. <clears throat> Yang pengembala ini eh, sering berteduh di musolanya Juraid. Fa'am kanathu min nafsiha. Maka dia mempersilahkan si laki-laki pengembala itu min nafsiha untuk menyetubui dirinya. Fawaqa'a alaiha maka si laki-laki pengembala tadi kemudian berhubungan badan biologis alaiha dengan si wanita pelacur. Fahamalat lalu hamilah si wanita pelacur ini. Falamma waladat maka tatkala wanita ini melahirkan ya, anaknya, anak hasil zinanya, dia ngasih pengumuman di masyarakat. hua min Juraijin. Anak itu anaknya Juraij. Maka dia kemudian bikin fitnah, bikin berita bohong, disebarkan di kampungnya Juret kalau dia hamil ya, karena ulahnya Juret. Dan masyarakat pun terprovokasi berita bohong yang dibuat oleh wanita ini. Fa'atahu lalu lantaslah datanglah mereka rame-rame ya, ke tempatnya Juret lalu mereka menyuruh Juret untuk turun nampaknya ya, musolanya juret itu boleh jadi semacam bangunan ya, uh, ya, seperti rumah yang seperti rumah panggung maka mereka me, ya, memaksa juret untuk keluar dan turun wahadamu eh, sauma'atahu uh, dan mereka hancurkan musolanya juret dan mereka pun ya tribunahu memukuli Juraid. Fakal maka Juraid cuma bisa bertanya, Masya nukum kenapa kalian lakukan ini semua? Mereka mengatakan engkau zina dengan wanita pelacur ini, akhirnya dia punya anak darimu. Juraid kemudian mengatakan, mana anaknya? Orang-orang pun datang membawa si anak. Maka Juret kemudian menyampaikan permohonan, tolong biarkan aku, beri aku waktu sehingga aku bisa sholat. Fasallah maka Juret pun sholat. Falaman sarafa setelah selesai sholat, Juret mendatangi Asabiya si anak, si bayi yang baru saja lahir. Lalu dia tusuk dengan eh, perutnya, artinya dia tekan tekan perut si bayi dengan jari. Ini tusuk di sini maksudnya ditusuk dengan jari. Ini ditusuk dengan jari itu maksudnya ditekan dengan jari. Maka jurat kemudian menekan jari eh, dengan jarinya perut bayi tersebut dan mengatakan, Ya gulamu muhe anak kecil, man abuka, siapa sih bapakmu? Siapa sih bapakmu maka bayi yang normalnya tidak bisa bicara Allah jadikan dia bisa bicara maka bayi ini kemudian mengatakan fulan arai bapakku adalah namanya si anu atau si a yang dia adalah nama ya, dari seorang penggembala ya. Qal balu ala jurejin. Maka masyarakat penlantas menyadari kesalahan tindakan mereka. Akhirnya mereka akbalu maka mereka e, mendatangi Juret kemudian menciumi Juret dan mengusap-usap Juret. Tadi nggak apa-apa kan dipukuli. E, cuma dikit ya gitu kan. Akhirnya mereka pun karena menyesali tindakannya yang terprovokasi berita bohong, kemudian mereka mengatakan akan kami bangunkan untukmu langgarmu dari emas sebagai bukti penyesalan kami. nama namun Jurat menolak hal tersebut. Jurat mengatakan la tidak perlu kembalikan dia mintinin dari eh, dari batu eh, dari tanah kama kanat sebagaimana sebelumnya fafa'alu lalu mereka pun melakukan dan mewujudkan permintaan Juraid ya, maka ini menunjukkan uh, kenapa kisah Juraid dibawakan di sini menunjukkan tentang bahasanya di antara hal yang <clears throat> patut ditanamkan kepada anak adalah tentang keutamaan berbakti dengan orang tua dan bahaya durhaka dengan orang tua. Ya, di antara dampak ya, tindakan yang tidak menyenangkan orang tua, menyakitkan hati orang tua, dampak buruknya contohnya kita jumpai pada kisah Juret yaitu mendapatkan doa jelek ya, ibu, doa jelek orang tua. <clears throat> Dan di sini kita jumpai dampak kemudian orang yang rajin beribadah namun ya, kurang ya, modal ilmunya kurang baik ya, maka akan menyebabkan salahnya prioritas ya, merespon jawaban ibu hukumnya wajib ya, melaksanakan dan meneruskan sholat sunnah hukumnya sunnah ya, maka orang yang berilmu akan ya, akan bisa memberikan Eh, memilih prioritas yang benar. Prioritas yang benar adalah mendatangi mendatangi panggilan ibu. <clears throat> Itu prioritas yang benar daripada sholat sunnah. Namun di sini Juret melakukan kekeliruan dikarenakan dia adalah abidun laisa bifakihin. Karena dia ahli ibadah yang kurang mapan ilmunya. Dan di sini kita jumpai kalau kita sedang sholat sunnah dan dapatkan panggilan ibu maka kalahkan sholat sunnah. Dan di sini memberikan pelajaran bahasanya boleh dibolehkan membatalkan sholat sunnah karena satu kebutuhan. Dan di antara kebutuhan tersebut adalah kebutuhan untuk memenuhi panggilan orang tua, terutama ibu. Kemudian di sini kita jumpai bahasanya di antara kejelekan, di antara keburukan adalah melihat wajah pelacur. Melihat wajah pelacur itu di antara keburukan dan kejelekan. Oleh karena itu, doa jeleknya ini doa jelek ibunya Juret, ya Allah jangan engkau wafatkan Juret sampai pernah melihat wajah pelacur. Ya, cukup melihat wajah pelacur. Itu sebuah kejelekan. Ya, tidak sampai harus tergoda dengan pelacur. Ya, cukup lihat gambar pelacur, ya, melihat fotonya, itu sudah kejelekan. Itu sudah musibah. Ya, itu musibahnya juret. Ya. Melihat wajah pelacur. Itu sudah jadi musibah. Satu keadaan yang bertolak belakang 180 derajat dengan keadaan di zaman ini. Ya. Di mana banyak orang salah yang ya, boleh jadi melihat ya, wajah-wajah ya, pelacur yang pelacur tersebut berkedok dengan berbagai macam kedok, boleh jadi penyanyi dangdut, boleh jadi uh, artis, boleh jadi yang lain uh, yang gambarnya tersebar di mana-mana, di internet, di YouTube, di ini uh, dan dan lebih tragisnya ya, banyak orang yang melihat wajah-wajah pelacur tadi tidak merasa kalau dapat musibah tidak merasa mendapatkan musibah. Padahal itu musibah orang saleh. Ya, itu musibah orang saleh. Di antara musibah orang saleh itu adalah melihat wajah pelacur. melihat, menatap wajah pelacur, lewat di berandanya wajah pelacur, itu sudah ya, sudah musibah bagi orang saleh. Orang saleh seperti Ya, juret itu musibahnya adalah dengan melihat wajah pelacur. Apalagi kalau lebih dari itu. Ya, apalagi hal-hal yang lebih dari itu. Tentu itu musibah yang lebih besar lagi. Bukan hanya melihat wajah pelacur namun malah ya, ngobrol dengannya atau malah mendapatkan godaannya ataukah kemudian malah mendengarkan suaranya godaannya maka itu lebih jelek. Cuma melihat wajah pelacur sekilas saja itu sudah musibah. Itu sudah musibah. Itu sudah jadi doa jelek di masa silam. Nah. nah kemudian nah, Maka kita eh, pelajaran yang lain tentu di sini kita lihat eh, bahaya eh, mudah terprovokasi oleh berita sebagaimana kita saksikan bagaimanakah masyarakatnya curet yang terprovokasi oleh berita bohong akhirnya mereka pun menyesali apa yang dilakukan gara-gara termakan berita bohong ini, ya. mereka ya, menyesali dan biaya penyesalan itu umumnya ya, perlu kos yang tinggi. Ya, oleh karena itu mereka ingin mengungkapkan penyesalannya dengan mengatakan kami akan bangunkan untukmu uh, eh, musolamu pakai emas, pakai batu bata emas. Uh, coba itu kosnya berapa itu? musola al ikhlas dibangun pakai emas. Ya. Itu perlu kos berapa, eh, biaya berapa. Penyesalan itu biayanya tinggi. Ya. Penyesalan itu biayanya tinggi. Ya, dan ini gara-gara mudah terprovokasi ya, oleh berita-berita. Padahal berita dari orang fasik. Mereka tahu eh, wanita ini wanita yang bukan wanita baik-baik. Ya, terprovokasi oleh berita yang disampaikan oleh orang fasik. Ini. Maka peristiwa jurat ini menunjukkan pentingnya tabayun, ini. pentingnya uh, mengklarifikasi berita yang ada. dan di antara dampak tidak tabayun adalah menyesali apa yang apa yang terlanjur dilakukan. <clears throat> Antusibu kau bijahalatin halatin ala alam fa'altum nadimin. Allah katakan di surat Al-Hujurat jika kalian tidak mau tabayun, kalian akan melakukan tindakan-tindakan yang setelah itu kalian akan sesali. Ya, contohnya ya, masyarakat kampungnya Jurej. Mereka menyesali apa yang mereka lakukan gara-gara ya, langsung main hakim, langsung menerima mentah-mentah uh, berita si wanita pelacur dan tidak ya, mengecek dan memastikan terlebih dahulu tidak melakukan dialog terlebih dahulu apa klar, ya, klarifikasi terlebih dahulu benarkah berita tentang Anda yang di yang sampai kepada kami Kemudian kita lihat uh, bahasanya sejak masa silam Eh, kita jumpai eh, bahasanya kita jumpai di sini ada wanita yang demikian cantiknya namun demikian rusak moralnya. Eh, maka itulah keadaan banyak wanita cantik dari sejak masa silam. yang dia maka terkumpul pada diri seorang wanita kecantikan ditambah Eh, rasa malu dan akhlak mulia yang tinggi itu satu hal yang ya, tidak mudah. Ya, umumnya wanita yang cantik dia pingin atau yang terlalu cantik dia pingin orang mengagumi kecantikannya dan itu berdampak dengan rusak dan bejatnya perbuatannya. Ya, itu maka terkumpulnya dua hal ini, ya satu hal yang mungkin orangnya agamanya masa Allah, namun cantiknya masa Allah itu satu hal yang mungkin, namun satu hal yang tidak mudah untuk ditemui. Lihat baik eh, kita lihat di sini. Ini bukan hanya wanita cantik. Yudrob masal mathal fil husniha. Jadi standar kecantikan. Ya, jadi standar kecantikan. Untuk muji orang yang cantik, maka standarnya pakai wajah dia. Ya, dia secantik fulana. Nah, namun ya, bejatnya kelakuannya. Ya, kemudian kembali ke buku. home demikian juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Ingatkanlah anak. Ya, nasihatilah anak, tanamkan dalam jiwa anak keutamaan berbakti kepada orang tua. Wal intifak bidalika dan e, e, bisa mendapatkan manfaat gara-gara berbakti kepada anak e, an terbebas an artinya jauh an di sini maknanya jauh jauh ya artinya bebas ma'azik keadaan yang sempit posisi sulit wal kurobat dan kesusahan e, min khilal melalui kisah-kisah yang Nabi sampaikan At-Tayyib Ajamil yang merupakan kisah-kisah yang baik dan indah yaitu kisah tiga orang yang terperangkap dalam gua ini dalil bahasanya anak atau manfaat berbakti kepada orang tua bahasanya berbakti kepada orang tua adalah sebab Eh, selamat dan terlindung dan terbebas dari kondisi-kondisi sulit. Dari Ibnu Umar radhiallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal Rasul menyampaikan Baina masalah satu nafarin ketika ada tiga orang yang mereka berjalan akhadahumul mataru akhirnya mereka tertimpa hujan famalu lalu mereka uh, berbelok mala ya milu artinya menyimpang jalannya harusnya lurus maka dia kemudian menyimpang jalan berarti jadinya belok boleh jadi belok ke arah kanan atau ke arah kiri berbelok ila gharin menuju gua fil jabal yang ada dalam yang ada di gunung fanhatat lalu turunlah menimpa mulut gua tersebut satu batu besar dari gunung faat bakot lalu menutup Eh, batu tersebut menutupi mereka. Maka yang satu berkata kepada yang lain, lihatlah amal-amal yang telah kalian lakukan karena Allah yang merupakan amal soleh. Lalu berdoalah minta pada Allah biar dengan menyebut amal tadi. Mudah-mudahan Allah menghilangkan kesusahan kalian. Maka yang pertama mengatakan, menyebutkan baktinya kepada orang tuanya. Allahumma ya Allah sunyi aku memiliki walidani ayah dan ibu. Yang keduanya itu sudah sepuh dan saya punya anak-anak yang masih kecil. Dan aku profesiku adalah gembala menggembala kambing atau hewan eh, alaihim ya, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak aku. ruhtu alaihim maka jika ya, roha roha itu artinya pulang di waktu sore faida ruhtu alaihim maka jika aku telah ya, jika aku telah pulang kembali ke keluargaku fahalab tu maka aku memerah susu dan telah menjadi budaya dan tradisiku susu tersebut akan uh, kumulai kuberikan pada dua orang tuaku aku berikan susu itu kepada keduanya sebelum anak-anakku Wa innau dan sesungguhnya na'a, na'a maknanya ba'uda, sesungguhnya jauh ya, bi asyajaru. Mencari pohon-pohon yang hijau itu menyebabkan aku ya, mengembalakan binatangnya terlalu jauh. Ya, karena ini kok ya, padangnya kok tempat rumput-rumputnya tidak menarik, ini kurang menarik. Wah, oh, sebelah sana lagi mungkin ada yang lebih hijau, oh sebelah sana lagi mungkin ada yang lebih hijau, akhirnya mencari ya, tumbuh-tumbuhan yang lebih hijau menyebabkan oh, terlalu jauh dia perginya. Karena terlalu jauh maka tentu ini menimbulkan problem pulangnya. Fama itu maka tidaklah aku kembali hatta amsai itu sampai malam. Hmm, ya. Fawajatuhuma qad nama. Kujumpai bapak dan ibuku sudah tidur. Maka berarti amsa di sini maknanya malam. alap tu maka aku tetap merah susu sebagaimana yang biasa aku kerjakan. Fajik tu bila halap Ya, maka aku uh, datang dengan membawa hasil perahan susu dan aku berdiri di dekat kepala posisi kepala bapak dan ibuku. Aku tidak suka, aku tidak ingin membangunkan keduanya dari tidur keduanya. Namun aku juga tidak mau memulai pembagian susu ini dengan anak-anak yang ya, dengan anak-anakku sebelum bapak dan ibuku. Ya, padahal anak-anak itu yata yata boruna merengek-rengek di dekat kedua kakiku. Ya, namun meskipun demikian aku ngotot bersikukuh untuk harus lebih mengutamakan uh, bapak dan ibu daripada anak-anak. Meskipun anak merengek-rengek, bayangkan. Ya. Ya, dalam tanda kutip betapa kejamnya. Ya. Ya, anak rengek-rengek, pak susu pak, ya, pak susu pak. Nah, anak merengek-rengek namun tetap ya, tidak bergeming. Ya. Falam yazal dalika ta'bi wa ta'bihim. Maka demikianlah ke, ke, ke, kebiasaanku dan mereka. Hatta tol al fajr sampai terbit fajar. Bayangkan coba merengeknya sampai terbit fajar. Namun ngotot tidak mau ngasih juga sampai terbit fajar. Fa'in kuntu, uh, eh, fa'in kunta sehingga akhirnya tetaplah susu tersebut yang pertama kali meminumnya adalah uh, orang tuanya. Fa in kunta ta'lamu maka ya Allah jika engkau mengetahui. Aku lakukan itu semua semata-mata ibtira'a wajhika mencari wajahmu, mencari kesempatan untuk masuk surga dan melihat wajahmu di surga. Maka ya Allah hilangkanlah dari kami. Eh, eh, maka geserkanlah untuk kami furjatan sehingga ada celah yang dari celah tersebut kami bisa melihat langit. Maka Allah pun uh, eh, dalam furjatan memberikan kepada mereka satu celah. Sehingga dari celah itu mereka bisa menatap langit. Wakolathani kemudian orang yang kedua berdoa. Ya Allah sesungguhnya aku memiliki ibnatu amin. Ya, anak paman. Ya, yaitu sepupu. Uhibuha yang aku jatuh cinta setengah mati kepadanya Ka'asyadda ma yuhibbu rijalu an-nisa'a. Dengan cinta terbesar yang dimiliki oleh laki-laki dengan perempuan. Hmm. Maka saya terjemahkan dengan cinta setengah mati. Fatolabtu ilaiha nafsaha. Lalu aku meminta kepada uh, perempuan tersebut badannya. Artinya mengajaknya berzina. Fa'abat. Maka dia menolak tawaran dan ajaan untuk berzina hatta atiha maka dia menolak <clears throat> untuk berzina denganku sampai aku bisa mendatangkan untuk dia 100 dinar. 100 dinar. Bayangkan. Ini satu dinar 4,25 gram emas. Ini kali 100 berarti 425 gram. Berarti berapa? Setengah kilo ya, setengah kilo emas ya. nanti mau diajak berzina kalau ya, bawa setengah kilo emas kurang lebih fasa itu maka aku kerja keras susah payah sehingga aku bisa ngumpulkan duit 100 dinar bisa nabung sampai nah, uh, eh, 100 dinar sampai setengah aku hampir kurang lebih setengah kilo emas nih. Ya. Ini kalau dibawa ke Jogja bisa ya, kawin berkali-kali ini bisa ya, istri empat. <laughs> ya falakituha biha maka kujumpai wanita tersebut biha dengan membawa emas sebanyak setengah kilo tadi. Falam atu bayna rijlaiha maka tatkala aku telah duduk di antara dua kakinya hampir saja berzina maka Eh, terucaplah dari lisannya wahai hamba Allah ya, takutlah kepada Allah janganlah engkau membuka cincin kecuali dengan haknya ya. dan yang dimaksud dengan cincin ini adalah kegadisan keperawanannya kecuali dengan haknya yaitu dengan cara yang halal ya, akhirnya mendengar nama Allah langsung kemudian hilang sahwatnya dan ini tentu manusia yang dari satu sisi luar biasa juga. Ini kerjanya juga luar biasa, cintanya luar biasa, nah, ini kerjanya luar biasa, namun juga e, hatinya luar biasa. Disebut nama Allah, langsung hilang birahinya. Langsung hilang sahwatnya. Takutlah kepada Allah. Ya, itu yang menyebabkan hilang nafsunya. Fakum anda sehingga aku pun berdiri jauh meninggalkannya. Dan uang itu tersebut dan uang tadi sebagian diriat yang lain tetap diberikan pada perempuan itu. Gak jadi dan duitnya pun tetap masih dikasihkan. Ya. Ini juga menunjukkan jiwa yang luar biasa. Jiwa pelit gak mungkin gitu kan. Oh gak jadi ya ini tak bawa pulang. <laughs> Nah ini indah. Luar biasa. Disebut nama Allah hilang nafsunya. Dan ini nggak main-main. Ini hati yang luar biasa. Ya, <clears throat> ya diingatkan untuk, untuk tidak melakukan maksiat dengan cuma menyebut nama Allah. Takutlah pada Allah. Nah, itu langsung langsung connect. Luar biasa. Allahumma fa'in kunta ta'lamu. Ya Allah jika engkau tahu. Maksudnya aku melakukan hal tersebut ikhlas. Ibtiroha awajika semata-mata mencari wajahmu. Ini, ini, maka hilangkanlah, ini, maka singkirkanlah lana untuk kami minha batu besar itu. Maka Allah singkirkan untuk mereka furjatan satu celah tambahan. Wakala akhir kemudian orang yang ketiga mengatakan ya Allah jika Eh, ini kuntu tu ajiran. Aku mempekerjakan seorang pekerja dengan upah yang sangat uh, upah uh, uruzin dengan uh, uruzin berarti beras urus uh, ruz uruzin dan rus sama beras dan itu cuma e, sekantong beras kurang lebih. Satu bak e, apa? e, satu wadah. Farkin itu wadah ya terbuat dari e, anyaman e, apa? e, <clears throat> terbuat dari anyaman pelepah e, pelepah kurma. Pelepah kurma dianyam sedikit rupa jadi apa namanya? Ini kurang lebih apa? keranjang. Nah, ini udah jadi keranjang, kerja di situ upahnya segitu. Uh, upahnya beras atau gabah sepenuh itu. Ya. Dengan upah kurang lebih satu keranjang beras. Falah makoto amalu ketika dia telah menyelesaikan pekerjaannya Dia mengatakan ini haki, berikan hakku, mana gajiku. Faratu alaih haqqahu, maka aku tunjukkan badannya haknya ini, ya, gajimu. Dan ternyata dia meninggalkannya. Wa anhu, dan tidak menyukainya. Ya, merasa itu terlalu sedikit, ya, padahal itu sudah disepakati, akhirnya dia tidak mengambilnya. Eh, karena sebabnya an membencinya dan tidak suka dengan upah yang cuma segitu. Akhirnya gabah tadi supaya tidak rusak akhirnya malah ditanam. Falam azal azrau Gabahnya kemudian ditanam. Hatta jamak minhu akhirnya dari ditanam menghasilkan uh, ya menghasilkan uang yang demikian banyak sampai-sampai aku bisa ngumpulkan dari modal ya, gabah satu keranjang itu aku bisa ngumpulkan bakoron waroiha sapi dalam jumlah yang banyak plus perlu penggembalanya ya, plus penggembalanya artinya budak budak laki-laki yang ditugasi untuk menggembala sapi-sapi tersebut hanya setia setelah sekian puluh tahun, eh, ya boleh jadi dia habis itu kok nggak punya duit eh, dan dia punya ingat eh, dulu ada gabah ya lumayan lah, nah, bisa untuk ini makan. Dulu dia tidak suka gajinya kok kecil segitu. Faja'ani lalu setelah sekian puluh tahun datanglah dia padaku dan mengatakan Ya, bertakwalah engkau pada Allah, jangan dolimi diriku. Berikan padaku hakku. Ya, maka aku katakan padanya, pergilah, lihatlah sapi-sapi itu dan budaknya, maka itulah hartamu. Fakal, maka dia mengatakan, bertakwalah engkau pada Allah, jangan ngejek aku, jangan ngejek mas. Ya. Ya. Jangan ngejek pak, gajiku cuma nggak tak ambil tuh karena Eh, cuma kecil sekali tak tinggal. Nah ini kok bilangnya sekian puluh ekor uh, sapi. Fakultu maka aku uh, berkata kepadanya, aku tidak mengejekmu. Silakan ambil sapi itu dan budak yang uh, yang mengembalakannya. Maka diambil semua tanpa ada yang disisakan. Ya, tidak ada satu ekor disisakan. Terima kasih ya ya, telah menginvestasikan gabah saya akhirnya jadi ini tidak ada kemudian uang terima kasih tidak ada nah ini tidak ada dia ambil semua fang tolak kemudian dia pergi membawa semuanya bayangkan kalau orang tidak ikhlas uh, ayo, orangnya pergi ngurutu di belakang <clears throat> Maka pergilah dia. Kemudian dia mengatakan, Ya Allah jika engkau tahu aku melakukan itu semua. Semata-mata mengharap wajahmu. Fafroj ma baqiyya, maka ya Allah eh, singkirkanlah apa yang masih tersisa yang belum tersingkir. Maka Allah pun ya, menghilangkan kesusahan dari mereka. Allah geser ya, Allah geser batu tersebut sehingga mereka bisa keluar. Ya. Maka hadis ini menunjukkan ya, di antara yang wajib kita imani adalah karomatul aulia, karomah para wali, karomah ya, para wali, yaitu orang-orang saleh. Ya, terkadang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka hal yang luar biasa, ya, yang itu ya, satu hal yang luar biasa. Bentuk luar biasanya di sini adalah Allah kabulkan doa mereka sehingga batu bergeser tanpa didorong. Jadi tidak disebutkan mereka dorong kemudian tergeser enggak. Maka ini karomatul aulia. Ya, dengan uh, berdoa Allah kabulkan doa batu itu geser sendiri. Ya, dengan semata-mata Allah kabulkan doa. Maka ini karomatul aulia dan ini satu hal yang wajib diimani oleh setiap muslim. Dan tentu Eh, pelajaran pokok yang ingin diambil dari hadis ini adalah tentang masalah bakti kepada orang tua. Bahasanya bakti kepada orang tua itu jadi sebab Allah Subhanahu wa taala eh, menyelamatkan seseorang dari kesusahan. Sebagaimana dikatakan oleh penulis wa eh, maka demikian pula Oh, ini uh, maka sebagaimana tadi telah kita baca ini di sini dalil intifak bidzalika orang anak itu bisa mendapatkan manfaat dari baktinya kepada orang tuanya untuk selamat dari kondisi-kondisi sempit dan kondisi-kondisi sulit. Di antaranya adalah ketika berbakti itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa dijadikan sebagai wasilah dalam doa. Ya, dengan berdoa sebagaimana doa anak berbakti yang Nabi ceritakan dalam hadis ini. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasa anak laki-laki yang berbakti maka dia lebih mengutamakan ya, orang tuanya daripada keluarganya, ya, anak dan istrinya. Maka dia utamakan kedua orang tuanya daripada anak dan istrinya. Ya, namun yang tepat bahasanya ini berlaku dengan syarat tanpa mendolimi hak anak dan istri. Kemudian ingatkanlah anak dengan keutamaan berbakti pada orang tua melalui kisah yang dimungkinkan indah tergambar pada seorang yang saleh yang berbakti pada ibunya. Bagaimanakah Amirul Mukminin Umar bin Khattab sampai-sampai minta doa kepada orang tersebut. Dan itu minta doa yang dilakukan oleh Umar itu dengan berdasarkan wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar dan ini juga di samping wasiat yang diberikan kepada Umar juga menjadi wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang lain. Hadisnya diat oleh Muslim dalam sahihnya dari ya, ya, min hadisi Asir atau Usair bin Jabir radhiallahu anhu beliau mengatakan karena Umar adalah Umar bin Khattab jika datang amdadun rombongan penduduk Yaman akan bertanya apakah di tengah-tengah kalian terdapat seorang namanya Uwais bin Amir. Hatta ata ala Uwaisin sampai akhirnya Umar ketemu Uwais. Kemudian Umar bertanya, apa benarkah engkau seorang yang bernama Uwais bin Amir? Dia mengatakan iya. Dulu engkau e, tinggal di daerah Murad, kemudian pindah ke daerah Korn, sehingga disebut Uwais al-Korni. E, maka dia mengatakan iya. Apakah betul bahasanya ada padamu e, belang di kulit lalu engkau sembuh darinya. E, pada asalnya semua kulitmu itu belang kau sembuh kecuali masih ada tersisa belang berupa sebesar satu uang dirham. Dia mengatakan betul. Betulkah engkau memiliki ibu? Maka Uwais mengatakan betul. Kalau Umar kemudian mengatakan aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama rombongan dari penduduk Yaman min Muradin dia dulunya tinggal di kampung Murad kemudian tinggal di kampung Koren sehingga dia adalah Uwais Al-Qarni yaitu Uwais dari kampung Koren karena bihi baras dulu seluruh sekujur tubuhnya itu terdapat belang maka Allah sembuhkan darinya kecuali eh, wilayah atau daerah di badan seukuran uang satu dirham dia memiliki seorang ibu huwa biha baron dia adalah seorang anak yang sangat berbakti dengan ibunya. Lau aqsama sama la Abarohu. Seandainya dia doa minta pada Allah dengan sungguh-sungguh, la abarahu saya Allah akan kabulkan doanya. Oleh karena itu engkau wahai Umar, jika engkau mampu agar eh, dia mendoakan eh, untukmu agar kau mendapatkan ampunan, maka lakukanlah. Kemudian Umar mengatakan, tolong doakan aku. Eh, agar Allah mengampuni dosa-dosanya Umar maka Uwais pun mendoakan Umar. Faqala Umar kemudian Umar yang ketika itu jadi khalifah mengatakan, "Kemana engkau mau pergi?" Uwais mengatakan, "Saya mau pergi ke Kufah." Kemudian eh, Umar mengasih tawaran, "Ala aktubulaka, maukah kutuliskan memo untukmu?" Ini, maukah eh, kutuliskan memo, ini bahasa kantornya Pak, disposisi ya. Ini, maukah eh, kutuliskan memo untukmu? surat kata belece ya, untukmu ila amiliha kepada gubernur Kufah. Kau serahkan, engkau tinggal minta fasilitas apa. Ya, tinggal ngomong saja. Ya, isi memonya, penuhi apa yang diminta oleh orang ini. Ya. ya. maka tinggal kasihkan gubernur Kufah bawa suratnya Umar. Nanti minta mau fasilitas apa akan disiapkan. Ya. Melihat uh, namun eh, Eh, kalau kita mungkin ya, ya semangat untuk nerima memo ya. Namun lain halnya dengan uh, dengan Uwais. Dia betul orang-orang yang soleh. Dia betul termasuk orang yang soleh. Dia mengatakan, sandai aku fi rubaro inas. ya, Fi rubaro inas. Itu ahabu ilahi. Aku menjadi orang yang tidak dikenal. Itu yang lebih aku sukai. Nggak ada aku pergi ke Kufah dan tidak ada orang yang kenal aku. Nah itu yang lebih aku sukai. Ini, uh, eh, fala makana minal amil mukbil kemudian di tahun depan hajar rajulun min asrafihim. Maka berhajilah seorang dari asrafihim dari tokoh ya, kampungnya Uwais. Maka si tokoh ini wafak bertepatan ketemu dengan Umar. Kemudian Umar bertanya kepada sang tokoh An Uwais tentang kabarnya Uwais maka e, qal bagaimana bagaimanakah keadaannya jawaban sang ya, sang tokoh ya, tokoh masyarakatnya west tarok tuhu aku tinggalkan ke sini aku berangkat haji di sini e, dalam keadaan aku tinggalkan west tuh rasal bait sangat sederhana rumahnya kalilal mata ya, sangat sedikit barang-barang ada di rumahnya ya, menunjukkan kalau dia ya, miskin Kal kemudian Umar ngasih bocoran kepada si kepala ya, masyarakat ini atau si tokoh ini aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi yang telah kita baca sama persis datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama rombongan dari Yaman tinggal di Murad kemudian pindah ke Koran dan seterusnya. Fa'ata Uwaisan akhirnya si e, tokoh ini mendatangi Uwais dan mengatakan tolong doakan aku agar Allah mengampuni dosaku. Iya. Maka Uwais mengatakan engkau yang baru pulang haji yang harusnya mendoakan aku balik sama Uwais. Anta ahda sa'ah dan bisa yang salihin fastaghfirli. Nah, ini bisa jadi dalilnya. Minta uh, doa orang-orang yang habis pulang haji. Iya. Anta ahda sa'ahdin. Engkau adalah orang yang baru saja. bisa farin salihin melakukan safar yang baik. Fastaghfirli maka tolonglah engkau uh, berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Kalau kemudian Uwais mengatakan engkau berjumpa dengan Umar, orang tersebut mengatakan iya. Akhirnya kemudian ini gara-gara jumpa Umar ya. Nah, dia mengatakan iya. Nah, Fastaghfirullah akhirnya Uwais pun mendoakan ya, si tokoh masyarakat ini agar Allah mengampuni dosanya. Maka sejak itu Fatina lahu annas orang-orang pun pada tahu kalau Uwais itu adalah orang yang istimewa. Yeah. Ya. Fang tolak ke ala wajihihi. Ya. Maka pergilah Uwais. Ya. Kemudian pergilah Uwais. Eh, kemudian dia mengembara ala wajihihi maka dia mengembara dan berkelana. Ya, dia tinggalkan kampungnya, mengembara dan berkelana. Ya, pergi entah kemana, kola usair, wakasautuhu burdatan. Dan aku memberikan padanya pakaian burda, satu, satu uh, kain segi empat panjang. Fakana kulama ra'ahu insanun. Maka setiap kali ada orang yang melihat Uwais, kalau Uwais mengatakan, min aina li Uwaisin hadil burda. Dari mana Uwais punya kain bagus semacam ini? Ya, maka ya, boleh jadi, ya, perkataan Uwais ini bisa bisa jadikan istishad, ya, ya, bisa jadikan dalil, bolehnya minta doa kepada orang yang baru saja melakukan safar yang baik, baik safar haji atau yang lain. Kemudian hadis Uwais uh uh, uh, uh, kisah Uwais ini menunjukkan bolehnya minta doa kepada uh, orang soleh yang masih hidup. Ya, kemudian ya, dan uh, uh, uh, di sini dalil bahasanya uh, di antara sebab orang itu mustajab doanya karena baktinya pada orang tuanya.